السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على السيد الكامل بالفضائل الذي خصصته في الآزال بصاحب جميع صفات الكمالية المنفرد في خلقه وخلوقه بأشرف الخصوصية النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه ولم يخلق الخلاق خلق مثل أخلاق قبله وبعده عقد منه منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحدية وجعلته واسطة العظمى لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله miftahid daris salam fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir dzil jalali wal kamali wal ikrami wahdahu la syarikalah mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin wa huwa jami'ul kamal wa ghaniyun amman sibah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah radina billahi rabba wa bil islami dina دينا وبسيدنا محمد النبي ورسولا صلى الله عليه وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد Hadratul Muhtaram Al-Mukarramun Para sesepuh, pini sepuh, para alim ulama para habaib yang tidak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati para yai pimpinan Nahdlatul Ulama pimpinan Ustaz Jumiah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah al nahdiyah pimpinan cabang Nahdlatul Ulama pimpinan Su'biyah Ahli Tariqah beserta jajarannya dan yang saya hormati Bapak Kepala Daerah Bapak Bupati Pringsewu semoga beliau diberi kekuatan zahiran wabatinan batinan di dalam memajukan Pringsewu ini sehingga menjadi bagian yang mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa untuk ke depan yang mampu melahirkan regenerasi-generasi yang tidak akan memalukan atau mengecewakan yang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan yang saya hormati Bapak wali kota atau secara pribadi Bapak wali kota Bandar Lampung beserta Ibu Ananda Eva Semoga apa yang dicita-citakan Allah Ta'ala mengkabulkannya Bapak-bapak dari instansi pemerintahan Sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan bapak-bapak muspika atau yang mewakilinya bapak kepala kelurahan atau kepala desa seperangkatnya panitia penyelenggara dalam rangka pelantikan Idaratul Wusta Jum'iyah Ahlu Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Provinsi Lampung dan yang saya hormati wakil daripada nadir atau pengurus besar Jumiah Torekoh yang baru saja telah melantik Idaratul Rusto yang baru periode 2013 sampai 2018 saya ucapkan selamat semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan zahiran wa batinan dalam mensiarkan tariqah tariqah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala Hadirin wal hadirat rahimakumullah ma huwa tariqah apa sebenarnya tarekat itu apakah ilmu tarekat itu tarekat ini wadah untuk ajang politik tidak tarekat bukan untuk bemper politik tarekat secara jumiah bukan untuk bemper politik kepentingan politik ajang politik tapi jumiah tarekat adalah yang mewadai beberapa torikoh-torikoh al-mu'tabarah yang ada di Indonesia ini yang resmi yang mempunyai musalsal dari mursidnya sampai dan Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Pakaian orang ahli tarikah jelas Pakaiannya adalah tasawuf Ada beberapa pendapat dari sudut balaghah Tasawuf diambil dari kalimah sofi Pakaian yang putih silahkan saja tapi maksud yang sebenarnya dalam dunia tarikah dan tasawuf atas tasawuf maksudnya tasfiyatil kulub wa tazkiyatin nufus bukan pakaian yang putih bukan pakaian baju yang berbulu tapi tasfiyatul kulub wa tazkiyatin nufus Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali ke dalam dunia ilmu fikih. Ini supaya paham orang awam seperti kita-kita ini tidak mengikuti terekoh asal katut. Biasanya tidak tahu tujuan terekoh. Ini yang sangat mengkhawatirkan dan ini tanggung jawab besar sebagai para mursidnya ataupun pimpinan jumiah Tarekoh muktabar itu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, mahuat huwa Apakah itu tarikoh tarikoh adalah jalan menuju kepada Allah, tarekotul musul yang intinya dari tarikah itu akan membersihkan perilaku yang bersumberkan dari kulu dari hati karena kalau dunia fikih sudah cukup apa diantaranya kita satu hari mandi berapa kali Pimpin dan yang pun siram setiap pinten ping tiga wudu ping pinten ping gangsal kula basuh rai niku sing sak mudhonan ping pinten ping tiga ping lima berarti molas nek ping patah patang atau seket usapan basuh rai ning nopo bersih Apakah muka ini hanya bersih kena air wudhu saja? Ya jelas harus <laughs> secara dohir. Tapi pertanyaannya wudhu kita membasuh muka kita ini sampai ke batiniahnya atau tidak? Kata Imam Ghazali. Wudhunya kita itu mencapai batiniahnya atau tidak? Itu baru wudhu dan baru mandi satu contoh bagian yang diwudui termasuk anggota muka ini dan anggota kepala mata ini bagian mulut termasuk siram air wudhu mata telinga ada bagiannya sendiri nanti kalau sudah ubun-ubun baru dua telinga, baru kaki. Nah, asyiral muslimin rahimakumullah. Kita selalu membasuh setiap bulan secara kalkulasi 450 kali. Dan setelah kita menggunakan wudhu, kita bawa wudhu tersebut salli fardal farda subhi yang subuh usalli fardal duhri yang duhur usalli fardal asri yang asar usalli fardal maghribi yang maghrib usalli fardal isya'i yang isya mulai kita mengangkat tangan setelah kita qasdu wa ta'yin tempatnya niat adalah di hati wa talafuduha biha sunnatun mengucapkan dalam niat adalah sun sunnah sudah jangan meributkan tentang usolli ya yang pakai usolli monggo yang tidak pakai usolli monggo yang penting niatnya negara lain sudah bikin nuklir negara lain sudah bikin kendali alat-alat persenjataan yang modern alat pertempuran yang luar biasa dengan seputik, jet dan lain sebagainya dari ilmu kedokteran sampai kapsul tablet yang diminum kita juga tidak cukup dari itu sampai dunia pertanian pertanian yang luar biasa sampai kita terkadang dalam dunia pertanian banyak lupanya contohnya apa Pak Ayam itu lahir di Indonesia yang menetaskan kita, yang mengasih makan kita, yang memelihara makannya kita. Tapi setelah dewasa malah yang dapat nama orang lain ayam Bangkok. Betul? Betul? Betul. Duren yang menanam kita, yang membesarkan sebabnya kita yang Rabu kita setelah dapat durennya besar duren montong duren duren bang duren bangkok Masya Allah sampai jambunya jambunya jambu bangkok kita kebagian Gulo jowo Alhamdulillah Gulo jowo Alhamdulillah nah, itu terus dipelihara saja akhirnya tidak maju Bangsa lain sudah maju luar biasa, kita masih ribut usolli. Sayyidina, kita masih ribut. Nanti lima tahun sekali toblosan, lain lagi. Pilihan caleg lain lagi. Masing-masing. Sampai setelah hasil dan tidak, tiga bulan antar kiai dan kiai habaib dengan habaib tidak akur gara-gara kurang puas dalam pilihan. Betul? Sampai kapan? Sampai kapan saya tanya? Inilah. Maaf, saya di tengah-tengah dulu. Ustadz sama ustadz, ustadzah sama ustadzah, beda baju, Assalamualaikum. Salam. Kenapa apa? Beda baju. Kalah dengan dangdut. Kalah dengan kompak luar biasa yang ngabuh gitar santai kencing. Tipennya main yang nabu biol asik yang nabu orjennya enak masing-masing yang kendang caranya nabu kendang yang orjen orjen yang biol biol yang gitar gitar yang bass bass yang melodi melodi yang kripen kripen itu tidak ada yang akur kalau lihat dohiriahnya tidak ada yang akur tapi lagunya bisa menjadi satu enak didengarkan dinamikanya banyak tapi bisa menyuarakan satu berarti kalau kita masih jadi oknum ustad, oknum kiai masih ribut berarti kalah dengan dangdut aja tersinggung anak kiai kiai ini kiai ketua toreko kudu nasehat wong ahli toreko sampai sing loro kula dokter e tapi gentana nenek kula sing loro sampean sing mijeti Iya ngoten. Allahumma Brian. Eh, ngoten. Asyirul muslimin rahimakumullah. Kita kembali lagi. Jadi wudhu kita ini sudah berapa kali kita cuci menghasilkan apa ketika kita Allahu Akbar. Lebih-lebih ketika kita sujud Subhanallah a'la wa Bihamdi. Sama tanya. pernah pada waktu kita mengucapkan Subhanallah Rabbiyal A'la, Ya Allah, Subhanallah Rabbiyal A'la wa Bihamdi. Saya Habib nih, Ya Allah, saya Habib ada saya orang kaya nih saya pejabat nih saya ini saya ini di waktu tak sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih hilang yang semuanya akhisme tidak ada buahnya apa setelah sujud bisa sholat itu untuk bekal kehidupan sehari-hari begitu juga wudhu kita semakin kita cuci setiap hari mestinya menundukkan kepala bukan nih siapa saya nih siapa gua tidak malu rasanya untuk mengadahkan kedua apa namanya muka ini berjalan sambil begini mutawadian kun mutawadian tawadu ini berkah yang diwudui nyampe batiniahnya matanya luar biasa mata ini terlatih Pak. fisik anggota manusia itu bisa di, bisa dilatih dan ke, karena banyak latihan akan mengeluarkan gerak refleks gerak refleks itu mendadak kalau orang ahli karate ahli yujitsu kungfu dan lain sebagainya karena seringnya latihan gerak refleks itu kalau mau jatuh langsung tangan itu spontan kayak dan gerakan itu namanya gerak refleks nah mata sama bila mata ini sering diwudui tidak mau melihat maksiat begitu ada maksiat kepala ini kayak dibuntir begini langsung karena apa refleks apalagi untuk membuka aibnya teman sendiri tidak mungkin karena membuka aib bukan akhlaknya orang ahli tariqah saya tuh terkadang kalau lihat di TV itu ketar ketir oknumnya yang saya katakan mana yang bisa dijadikan kepala ketauladanan sekarang itu krisis ketauladanan ini begini, ini menghujat ini, ini yang menghujat yang dihujat siapa, yang di yang menghujat siapa, yang dihujat saudara kita sebangsa setanah air, yang dihujat sebangsa setanah orang luar negeri tinggal begini. bertepuk jangan salahkan dia. Karena apa? Kita yang membuka pintu. Kalau anak perempuan kita sudah di jalan, sudah di anak perempuan kita, halo, itu nanti si lelaki datang ke rumah lama-lama. Begitu datang ke rumah, bapaknya ngamuk. Anak siapa kamu? Dari mana kamu? Eh, jangan salahkan yang datang dulu, anak perempuan lu tuh yang salah tuh, yang buka pintu asalnya. Ini satu contoh. Mengapa oknum bangsa lain mencemooh kita? Karena pintunya dari kita dibuka dulu. Tapi kalau mata kita terlatih untuk baik, melihat yang baik, dengan prasangka yang baik, insya Allah dengan mata ini bisa mempersatukan umat dan mempersatukan bangsa. Dengan telinga ini kita mempunyai filter bisa menyaring mana berita-berita yang baik, berita yang hak. Dan seandainya ini berita benar akan memecah belah, belah umat Islam atau tidak atau akan memecah pecah belah bangsa ini atau akan mengadu domba antar antar umat beragama telinga ini akan menjadi filter karena apa diwarnai setiap sholat telinga ini kita kenalkan setelah diwudui kenalkan kepada yang menciptakan telinga siapa la ilaha il mata kita kita ajak sholat setelah kita wudui supaya mata kita kenal kepada yang menciptakan mata kita siapa la ilaha illallah mulut kita lisan kita gigi kita kita kenalkan kepada yang menciptakan mulut ini siapa yang menciptakan la ilaha ilaha illallah mulut kita kenal kepada Allah mata kita kenal kepada Allah telinga kita kenal kepada Allah mata kita cinta kepada Allah telinga kita cinta kepada Allah mulut kita cinta kepada Allah mata kita kenal kepada Allah luar biasa tidak cukup cinta, tapi mata kita takut kepada Allah, telinga kita takut kepada Allah, mulut kita takut kepada Allah. Karena setiap sholat kita kenalkan mulut kita, telinga kita. Peranan orang ahli tarikah. Itu diantaranya. Nasirul muslimin dan rahimakumullah, mulut kita paling tidak ada filternya bagaimana kalau saya ke sana bagaimana saya ke sini omongan saya ini benar atau tidak sebab terkadang mulut itu lebih tajam daripada pedang mata kita termasuk telinga kita kalau tidak ada filter Dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah hiasilah hiasilah mulut kita dengan kalimat la ilaha il di mulut coba saja pendidikan akhlak dari hasil karya sholat secara ringkas-ringkas saja waktunya sudah siang di sini ada entah tidak saya tidak tahu kalau di tempat saya para bapak para ibu kalau ada orang mati keluar dari rumah atau dibawa ke masjid mau dikubur sesama kita atau wakil kita keluarga berpidato ma'asyiral hadirin yang ikut bertakziah saksikan mayit ini mayit baik ada masih berlaku Alhamdulillah Padahal tidak masuk akal pak. tidak masuk akal. Secara logik, min akalihi, hmm, ini tidak masuk akal. Lu sebabnya Habib, iya kalau yang mati minas solihin, saksikan mayat ini baik ya pak. Baik, alhamdulillah yang baik. Tapi kalau orangnya jelek, kita tahu perbuatannya begitu di masjid Pak Kiai atau Pak Ustadz atau wakil keluarga menyatakan saksikan ma'asyiral muslimin bahwa mayit ini baik baik jelek baik maka saya mengatakan akal menol menolak tapi justru itu yang luar biasa apa rahasianya kalau sudah bapak-bapak ini mulutnya berani mengucapkan baik memperingan orang yang mati dalam keadaan jelek dosanya kita sudah berani menyatakan baik berarti kita paling tidak telah memaafkan atas perbuatan itu yang kedua berarti kita menyatakan mayat itu baik lebih-lebih orang baik orang yang tidak baik saja berarti bapak dan ibu dituntut ke konsekuensian untuk apa? Menutup buku lembaran-lembaran hidupnya almarhum atau almarhumah. Jangan diungkit-ungkit lagi. Itu maksudnya. Bapaknya tidak karuan. Anaknya subhanallah. Mau dekat dengan ulama, mau pesantren, mau sampai ke perguruan tinggi tapi begitu pulang kemana kamu nak lama tidak nyampe tidak kelihatan aduh Ustaz, saya baru sekarang di pesantren di mana pesantren si A dan saya menuliskan juga di perguruan tinggi Alhamdulillah ya Allah syukur ini alamatnya kampung sini bakalnya rame ini regenerasi anda penerus kalau begitu hebat hebat jangan kayak bapakmu dulu ini aneh sudah diangkat dibanting Padahal dulu waktu bapaknya mati kita sudah berani mengatakan baik. Kemana baiknya? Kalau kita sudah berani mengatakan baik, sudah dikubur selesai. Alhamdulillah, nah teruskan pesantrennya. Doakan bapakmu kalau di pesantren luar biasa bapakmu senang sekali mempunyai anak seperti kalian bukan jangan tiru bapakmu lu ini aneh didukung Wah, paling bangga adalah bapakmu nak kenapa ya karena mempunyai anak seperti kalian di antara para bapak yang luar biasa yang paling berbahagia banyak siapa ayahnya Syekh Abdul Qadir Al Jilani mempunyai anak Syekh Abdul Qadir Jilani Bapaknya Syed Ahmad Rifai itu paling bangga karena mempunyai anak Sultanul Aulia, Sultanul Aulia, Sayyidina Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali, Abdullah bin Umar Syatari, nah, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syed Ahmad Rifai, Syed Ibrahim Al tasuki Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi, Syed ah, Ibrahim, Al Ibrahim tasuki dan Sayyidi Syekh Abil Hasan al jadiri Sayyidi Syekh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, Syed Ahmad at Syed Ahmad bin Idris Al-Hasani, Sayyidi Jamalud bin Husain, Syekh Jumatil Kubro mempunyai anak Ibrahim Asmoro Kondi, Syekh Ahmad Sajalal mempunyai anak Jamaluddin Husain dan Syekh Ibrahim Asmarokodi mempunyai anak-anak sampai sekarang bisa memberi contoh kepada bapak-bapak apa saja antaranya dalam kubur masih bisa memberi makan kepada yang hidup saya tidak berbicara ingkar realita 500 tahun yang lalu Sunan Ampel Bapak kuburannya di tengah kampung jauh dari jalan raya perkampung tiap-tiap perkampungan rame di situ toko-toko malah di dalam kampung dari Ampel Gading, Ampel Dento, Ampel Suci mau beli sarung sama Samarinda busana muslim yang mahal minyak harum parfum parfum ala timur tengah dan makanan timur tengah ada di Ampel semua bunceng sama Sunan Ampel bukan toko di pinggir jalan secara logika mestinya kalau buka toko di pinggir jalan yang ramai ini tidak saya tanya luka buka kampung di sini lu beb setiap malam Jumat hari biasa saja tidak mati 50 bis 30 bis tapi kalau malam Jumat lagi beb lebih daripada 200 bis rombongan-rombongan tamu-tamunya itu beli sarung sama samarinda begini subhanallah saya pikir oh ternyata orang mati masih sebab bisa menjuri makan kepada yang hidup luar biasa lalu saya tanya eh, saya ditanya Bib keistimewaannya ziarah wali sembilan itu apa oh saya tidak banyak saya tidak berani mengatakan apa Bib sebabnya sudah dah terlalu tinggi apa terutama ziarah wali sembilan keistimewaannya cuma empat huruf istimewaannya ziarah wali sembilan cuma empat Malu, izin Orang datang ke Sunan Ampel Salamullah ya sadah minar rahman ya ghasyakum Ibadallah jianakum kasadnakum Luar biasa Wakumu wasfa'u fina ilar rahmani maulakum Berdiri asik sahdu kita dengarkan rombongan berapa bis sebelum orang itu rombongan datang sudah ada yang di sana Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim di sana masih qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad di sana masih la ilaha illallah La ilaha illallah. Yang sebelah sana kelompok subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang datang ke Sunan Ampel tidak satu pun yang masuk ke makamnya begadang mari begadang. Tidak ada. Ada. Ada kita mau ngumpulkan anak kita keponakan kita yang yatim yang tidak yatim supaya duduk habis maghrib kalau tidak bisa malam jumat sekali kirim fatihah kepada nenek kita datuk kita eyang kita keponakan-keponakan kita pak Cirek, pak d pak wo yang sudah mendahului kita kita didik anak-anak kita di samping itu kita kenalkan kepada pahlawan-pahlawan bangsa ini pahlawan-pahlawan agama ini yang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari penjajah dan kebodohan mana sekarang yang apal nama-nama beliau? Apa? Mau NO dhewe gambari Ki Hasyim Asy'ari ku arang-arang sing duwe. Nasib, nasib. Bapak ane terus NO anak embu. Dumpi sih, ya. itu satu Nabi Mustafa Sayyidina wa سيدنا Muhammadin Sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sudah wali sembilan wa ila di kanjeng di Ponegoro Sentrot Prawiro Dirjo Imam Bonjol Ki Hasan Maulani Kiri Fai sampai Ibu Kartini Cik Ditiru sampai Tengku Umar dan tokoh-tokoh pejuang sampai Bapak Jenderal Sudirman, Bapak Soekarno, Bapak Soeharto. Kenapa begitu sebut? Sudah mengatakan baik kan? Sudah mengatakan baik dah. Kenapa masih diungkit-ungkit terus? Baik tidak? Dan tegas, baik tidak? Jangan diungkit-ungkit. Oh. Dulu Soeharto, Betato, eh, walaupun bagaimana Pak Harto ikut andil besar mengisi kemerdekaan ini dan main-main Pak Karno telah mengisi kemerdekaan setelah berjuang memerdekakan bangsa ini dari belenggu menjajah beliau ikut andil memerdekakan bangsa ini mengisi kemerdekaan menjadi proklamator Republik Indo Indo tegas berani mengucapkan Indonesia jangan menjadi bangsa yang cengeng kalau menyebutkan Indonesia tunjukkan kami fanatik sebagai bangsa Indonesia Indo iya! kali lagi Indo begitu iya! itu namanya orang Indonesia tenang sebenarnya Indonesia Nunggu pernah pernah perang sampean maju jalan dorpok Indo Ya sampai nonton eh, siapa lagunya padang bulan bener iya. apa ah, tenang eh padang bulan padang kaya rembulan padangnya pilek di mau sampai kaya loro sesek nih keindahan keindahan bumi pertiwi terhias untean mutiara membangun bangsa yang sejati harum namanya harum namanya di Nusantara ah, harum namanya baik apalagi pahlawan-pahlawan beliau-beliau itu wah luar biasa lah sampean kalian kulo panji dengan dengan kita-kita ini pernah mengisi kemerdekaan apa coba kamu tanya ya. coba ini siapa untuk bangun umat ini bangsa ini siap untuk menjawab tantangan umat dan bangsa coba beliau-beliau begitu hebatnya itu satu contoh kembali lagi jadi lisan ini kalau sudah terdidik baik mengucapkan di mana saja akan baik karena ini buahnya wudhu nah pertanyaannya yang terakhir berapa kali kita mencuci membersih hati kalau wudhu lima kali selain wudhu mandi berapa kali tiga kali nah kita saban hari ini membersihkan hati kita ini sudah berapa kali coba itu pertanyaan hati ini pak kata Ibnu Taimiyah al-qulub Mithrul hadid keras bukan bukan itu maksudnya besi ini golok pedang sudah diasah kayak apapun putihnya cangkul sudah diasah kayak apa putihnya taruh di belakang ini baru cuci-cuci, besok totol-totol kuning itu ada didiamkan dua hari semakin keluar hitamnya nuktok nuktok. satu minggu semakin gelap Itu satu contoh. Coba. Berapa kali kita mencuci ini? Tambah menutupi cahaya putihnya hati tertutupi oleh karatan-karatan hati. Apa karatan-karatan hati itu? Takabur, sombong, sum'ah ria dan penyakit-penyakit hati yang membahayakan bisa menghancurkan imannya sendiri bisa menghancurkan mahabbahnya kepada Allah dan Rasulnya ini bahayanya kapan kita akan membersihkan itu orang tidak pernah berzikir masa bodoh ketika nazak kita biasa pakai baju tangan kanan dulu ikut sunatun nabi tidak usah dikomando langsung tangan ini tangan kanan mendahului karena tangan kanan biasa dilatih sunnah nabi mulut biasa dilatih subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah baca sholawat walaupun biasanya Alhamdulillah kena puntung rokok yang masih menyala mulutnya otomatis Alhamdulillah padahal nginjek puntung rokok yang masih menyala tapi kebiasaannya biasa mengucapkan Alhamdulillah yang biasanya Subhanallah Subhanallah yang biasanya dancuk ya dancuk iya kan kebiasaan nah, iya. maka Toriko di sini berperan untuk membersihkan hati semua itu menggantikan karatan-karatan hati mari kita hias hati itu supaya terukir la ilaha illallah tujuan utamanya membersihkan ini supaya kita hatinya bersih yang muncul kasih sayang sesama kita luar biasa Ma'asyiral muslimin rahimakumullah kalau sudah bersih kita selalu bercermin kepada Rasulullah kepada kecintaan kita itu tujuan tarekat jadi bukan masuk tarekat biar kaya tidak oh kalau masuk tarekat nanti bisa jalan di atas air kalah dengan ikan jangan khawatir pokoknya kalau masuk tarekat bisa terbang lu kalah sama burung tarekat bukan untuk itu Tarekah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala menempatkan diri kita sebagai kaulo sejauh mana kesadaran kita sebagai hamba Allah sadar bertuhan apa kewajiban kita kepada Tuhan kepada Allah Subhanahu Wa taala apa kewajiban kita kepada Rasulnya apa kewajiban kita kepada kedua orang tua kepada guru-guru kita apa kewajiban kita kepada para al ulama wal aulia apa kewajiban kita kepada ulil amrinya ini tertutup tertuang di dalam iqamus salah jadi ya, kira apa sih Sambilkan sedikit saja manajemen yang paling rapi Al-Quran Pertama alladzina yu'minuna nabil ghaibi pembangunan ideologi. Yang kedua pembangunan manusia atau SDM SDM yang luar biasa. Manusia seutuhnya ialah wa yuqimuna shalah. Yang terakhir membangun ekonomi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini manajemen yang rapi sekali itu Al-Quran di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinatul Munawarah bukan ngasah pedang dikit-dikit jihad dikit-dikit jihad diganti jihadnya untuk apa? membela fukara wal masakin bikin marketing, bikin pasar bikin sarana pembangunan tumbuhkan intelektual ilmuwan pedangnya diganti itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hijrah lalu jihad sedikit-sedikit jihad maaf saja kalau kita mau jihad tuh para janda yang yatimnya banyak jangan masih muda dilihat ibunya saja anak-anak saudara-saudara kita yang putus sekolah yang sebetulnya hampir di DO di dalam mahasiswanya karena apa biaya tuh perlu jihad ayo keluarkan uang ini generasi kita supaya jadi dokter supaya insinyur pertanian dan lain sebagainya mana ini seruan saya nih gila berani ya. itu jihad tuh tetangga saya kena penyakit Masya Allah padahal otaknya luar biasa kakinya begini lumpuh itu perlu biaya dokter mana? mana? itu jihad tuh itu pentingkan Nasional muslimin rahimahumullah Rasulullah tidak begitu langsung pindah dari Mekah ke Madinah dibangun sarana dunia pertanian sampai dunia perikanan dan lain sebagainya yang tadinya modal pinjam tapi sekarang Rasulullah pada waktu itu mampu dunia Islam mengeluarkan modal kumpulkan Nasoro kumpulkan Yahudi jadikan satu mereka adalah bagian dari bangsa Arab Rasulullah kumpulkan ayo untuk memodal untuk membangun bangsa ini mana modalmu mengeluarkan yang ini mengeluarkan yang ini mengeluarkan disitulah Rasulullah mendapat gelar bapak bangsa sekarang kemana eh? sekarang kemana tuh Rasulullah sudah maju mendidik kepada kita wawasan jauh sekali itu diantaranya nah itulah maka kembali tadi saya tidak urut ngomong bahwa waktunya buru-buru tapi kalah sama Sunan Ampel sampai sekarang masih bisa beri makan yang hidup Kesari Hidayatullah coba lihat sebelah non muslim sebelah muslim yang muslim rombongan macam-macam dari Palembang dari Lampung sendiri ke ziarah ke Banten sampai ke Maulana Syarif Hidayatullah yang belum dari Jawa Timur oh asik benar yang sebelah non muslim pakai menyan, pakai lilin, terserah keyakinan dan kepercayaannya masing-masing sama-sama bersama ziarah Syarif Hidayatullah luar biasa dengan cara dan keyakinannya masing-masing kita yang umat Islam sebelah ada yang gaya zikirnya La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Yang satu lain lagi kelompok Illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Yang belakang Illallah La yang belakang ini illallah la nah, ilaha nah, illallah la nah, ilaha illallah la illallah yang lain belakang subhanallah bihamdi subhanallah ilhamdi subhanallah bihamdi subhanallah ilhamdi yang lain rombongan lagi Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang sana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang sana Yasin, kelompok-kelompok, tidak ada yang ribut. Ini yang kelompok ini tanya, lu bajunya apa, Pak? Merah apa hijau? apa kuning Ya jangan tanya ya, ya, ya. kompak rukun kita mikir ya Allah ya Allah, malu malu beliau sudah meninggal 400 tahun yang lalu masih bisa mempersatukan umat bisa mempersatukan bangsa kita yang masih hidup kalah dengan orang yang mati itulah syaridatullah orang ahli tariqah khususnya Tarekohnya Satariyah juga tarekohnya Sadaliyah luar biasa karena apa? Sari Bidayatullah Sunan Ampel Wali 9 matanya kenal kepada yang menciptakan matanya telinganya, mulutnya kakinya, tangannya itulah ini kepentingan tarekoh di sini dari itu buahnya tarekoh antak budallah karena katarah fa indam takun tarah fa innahu Rab kalau kita sudah itu kita merasa didengar oleh Allah merasa dilihat oleh Allah betul-betul dijiwai insya Allah kalau mau berbuat apa-apa malu ah karena merasa dilihat oleh Allah oh, merasa didengar oleh Allah kalau masih melaksanakan melaksanakannya double karena nah, itu terutama anta abudallah anak tarah fa'in lam takun tarah fa'innahu ya rob jadi situlah mari kita bersama-sama walaupun sesingkat ini kita tidak bisa panjang lebar lagi sudah jam 1 malah setengah 2 kita hanya mengucapkan sekali lagi selamat untuk baru Darul yang baru dilantik dan kita ngajak mari yang belum bertorekoh ayo tunjukkan semua torekoh sama tidak ada torekot yang paling besar itu tidak ada Sadaliyah yang dibaca La ilaha illallah Alawiyah yang dibaca La ilaha illallah Qadiriyah yang dibaca La ilaha illallah Dijaniyah yang dibaca La ilaha illallah Idrisiyah yang dibaca La ilaha illallah Satoriyah yang dibaca La ilaha illallah Siapa yang bisa ngukur besarnya kalimah La ilaha illallah Adapun fadail sudah tidak usah berbicara fadail. Mari kita buktikan isinya torekoh untuk bekal kita kehidupan kita sehari-hari. Mumpung masih ada umur, kita latih lisan kita, mata kita min ahli la ilaha illallah sesuai sabdanya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat la ilaha illallah hisni faman qalaha dakhala hisni faman dakhala hisni amin amin azabi Barang siapa kalimah la ilaha illallah adalah gedung pengayomanku, keselamatanku. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka orang itu masuk ke bentengku dan barang siapa masuk ke bentengku maka selamatlah orang itu, amanlah dari siksaku. Ini jaminan. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah sehingga kita apabila tahu di dalam tarekat mengamalkan dengan baik kita akan mampu inna sholata tanha anil fahsya'i wal oh, karena kita hasil buahnya salat itu bisa kita memetik untuk kehidupan sehari hari yang didukung dengan ahlu la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan mungkin tidak ada kepuasan saya mohon maaf yang sudah besarnya semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya di dunia wal akhirah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh